Allah tabaraka wa taala menyatakan dalam firman-Nya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku hidup di dunia bukanlah untuk semata-mata menikmati dunia saja bukan dalam rangka main-main bukan dalam rangka untuk perkara yang sia-sia bukan dalam rangka untuk menumpuk harta benda bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan kekayaannya bukan pula apalagi untuk perkara-perkara yang melanggar agama Allah Subhanahu wa taala bukan dalam rangka untuk bersenang-senang dengan hawa nafsu bukan dalam rangka untuk berfoya-foya dengan apa yang kita punya tapi hidup di, di dunia ini dalam rangka untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin rahimakumullah di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan tiga perkara pada kita sebagai hamba-hambanya. Yang pertama ialah amrun amara bihi abdah. Adanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakannya. Yang kedua ialah qada'un yaqdihi ala ibadih. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan pada hamba-hambanya. Dan ini meliputi dua perkara. Yang pertama ialah masaib, musibah-musibah, cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan yang kedua ialah ma'ayib, cacat celah, kaifan, dosa, kesalahan-kesalahan yang ada pada hamba tadi. Allah jadikan, Allah tetapkan hamba-hambanya ini sebagai makhluk yang banyak dosanya, yang banyak lupanya, yang banyak mungkarnya, yang banyak maksiatnya. Perkara yang pasti ada pada mereka. Dan yang ketiga ialah nikmatun an'amallahu biha abdah. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ada perintah, ada ketetapan, ada nikmat. Kaum muslimin rahimakumullah. Masing-masing hamba tadi dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ubudiyah penghambaan dia kepada Allah, ibadah dia kepada Allah pada tiga perkara tadi. Barang siapa yang bisa melaksanakannya, bisa menyempurnakannya, maka dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan dari Allah mendapatkan keutamaan duniawi keutamaan ukhrawi mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat namun barang siapa yang tidak melaksanakannya maka dia mendapatkan ancaman duniawi dan ancaman ukhrawi letak kebahagiaan seorang hamba keberuntungan seorang hamba Terletak pada sejauh mana dia bisa beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah pada tiga perkara tadi. Dan kesengsaraan seorang hamba pun juga demikian, tergantung tiga perkara ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam kitab beliau Badai'ul Fawaid. Beliau menjelaskan tiga perkara ini. Beliau mengatakan yang namanya ubudiyatul amr, penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah dalam perkara perintah ialah dengan cara imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan kita menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan dan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam Siapa saja yang kemudian punya semangat, rajin, giat mentaati Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan semua perintah-perintah agama dengan sebatas kemampuan yang dia punya. Berarti dia telah melaksanakan ubudiyatul amr, penghambaan kepada Allah, pengabdian kepada Allah dalam perkara perintahnya. Begitu pula ketika dia mampu sekuat tenaga menghilangkan, meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam jauh sejauh-jauhnya dari berbagai macam kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, kebidahan, kemaksiatan dan yang lain-lainnya semakin jauh dia maka semakin sempurna pengabdian dia kepada Allah, penghambaan dia kepada Allah dalam perkara perintah. Maka dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan amal saleh keutamaan-keutamaan ibadah kepada Allah, keutamaan meninggalkan larangan-larangan Allah yang sangat banyak dan beragam. Keutamaan duniawi, keutamaan ukhrawi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka kami akan anugerahkan kepada dia tanpa thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang. Katanya para ahli tafsir, tanpa thayyibah di dunia, wa tanpa thayyibah fil akhirah. Kehidupan yang enak, kehidupan yang damai, yang bahagia di dunia dan di akhirat nanti dengan surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh. Ketika dia mampu untuk melaksanakan ubudiyatul amr, penghambaan kepada Allah, pengabdian kepada Allah dalam bab perintah dia laksanakan, larangan dia tinggalkan. Namun kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada seseorang yang tidak punya semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak punya semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah, malas mengerjakan itu semuanya, justru dia semangat memiliki keinginan yang berlebih untuk justru menerjang keharaman-keharaman agama suka dengan kemaksiatan suka dengan kemungkaran suka dengan kebidahan dan kemusyrikan bertanda orang ini tidak bisa melaksanakan tugas dia beribadah kepada Allah dalam perkara perintah kesengsaraan yang bakal dia capai ini yang pertama ubudiyatul amr adapun yang kedua ialah ubudiyatul qada penghambaan dia, ibadah dia kepada Allah terkait dengan ketetapan Allah. Diterangkan tadi ada dua macam. Yang pertama ialah masaib, musibah-musibah yang menimpa dia. Ubudiyatul masaib, penghambaan dia, pengabdian dia kepada Allah ketika ditimpa musibah baik musibah pada dirinya atau keluarganya atau anak istrinya atau musibah pada harta bendanya atau usahanya atau yang lain-lainnya musibah penghambaan dia ketika tertimpa musibah ialah as-sabr dia bisa bersabar untuk sabarnya itu ialah ketika mendapatkan musibah tadi dia mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un istirja kembali kepada Allah memasrahkan semuanya kepada Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah beri aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku yang terbaik daripadanya yang lebih baik daripada. sabar tidak ada kata-kata umpatan tidak ada kata-kata keluh kesah tidak ada kata-kata yang menunjukkan kurang iman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul sabar diteruskan dengan riba dia tulus riba dengan musibah yang menimpa dia dia ikhlaskan dia tulus dia riba kepada Allah akan musibah yang menimpa dia lebih tinggi lagi ketika dia syukur bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpa dia karena dia tahu kalau dia bisa sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa dia tadi maka musibah itu akan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa dia sebab hilangnya kesalahan-kesalahan dia dan sebab terangkatnya martabatnya dia syukur nikmat tapi yang terpenting sabar itu ubudiyatul masaib Allah mengatakan dalam firman-Nya wal nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa nafsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim min rabbihim wa rahmah ayatnya sabar berikan bergembira bagi orang-orang yang sabar orang-orang yang ditimpa ketika ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dari berbagai macam ujian-ujian yang ada musibah kalau dia bisa sabar, bisa ridho, bahkan syukur, berarti dia telah melaksanakan ubudiyatul masaib. Bisa beribadah, menghamba kepada Allah dengan musibah yang menimpa dia tadi. Kalau tidak, yang keluar adalah umpatan-umpatan keluh kesah, keluh kesah menunjukkan tidak ada iman kepada takdir ya Allah, murka kepada Allah, melaksanakan tindakan-tindakan yang menunjukkan hal-hal yang mungkar, menunjukkan dia tidak bisa beribadah kepada Allah dengan musibah yang menimpa dia kesengsaraan yang bakal dia rasakan laknat Allah dan Rasulnya yang menimpa dia kesengsaraan dunia dan akhirat yang bakal menimpa dia. Semakin terpuruk keadaannya, sudah jatuh di ditimpa tangga dan yang lain-lainnya. Dan yang kedua ialah ma'ayib, di antara ketetapan Allah kepada kita ialah ma'ayid kita dijadikan Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai hamba yang pasti bersalah. Pasti bersalah. Siang, malam, sore, petang, pagi. Yang kita sadari, yang kita sadari, yang kita tahu ataupun yang kita tahu kita adalah makhluk yang lemah makhluk yang banyak salahnya makhluk yang banyak dosanya maka ubudiyatul ma'ayib penghambaan kita kepada Allah ketika kita berdosa ialah at-taubat wal istighfar. Kita bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan ini dengan taubatan nasuha yang disadari atau tidak. Ingat kita makhluk yang bersalah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ila Allahi taubatan nasuha." Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan uh, memasukkan kalian dalam surga surganya Allah kaum muslimin rahimakumullah taubat dan istighfar tiada henti kita harus bertaubat beristighfar memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan Tapi kita mampu beristighfar dan sering beristighfar dan terus beristighfar kepada Allah berarti kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah ketika aib itu ada pada diri kita. Tapi kalau semakin menjadi-jadi, semakin parah dosanya, semakin banyak kemaksiatannya, semakin mungkar, tidak terbetik sedikit pun untuk insaf. Berarti kita adalah orang yang rendah, orang yang hina, orang yang celaka dunia dan akhirat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمين استغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kaum muslimin rahimakumullah ada pun yang ketiga yaitu ubudiyatun ni'mah penghambaan kita kepada Allah ketika Allah berikan nikmat kepada kita ialah syukur nikmat kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun nikmat itu. Syukur nikmat. Syukur nikmat itu di, di, di, diupayakan dengan tiga perkara yang dikatakan oleh para ulama termasuk rukun syukur. Yang pertama ialah kita harus meyakini dalam hati kita mengakui bahwasanya semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita datangnya dari Allah bukan dari siapapun bukan dari bos kita bukan dari tuan kita bukan dari fulan ataupun alan murni dari Allah taala semata yang lainnya hanya perantara saja selebihnya itu semua dari Allah Taala. Wa ma bikum min ni'matin Allah. Semua kenikmatan, kenikmatan yang kamu rasakan semuanya dari Allah Taala. Yakini itu. Akui itu. Semua nikmat yang kamu rasakan dari mulai yang kecil sampai yang besar ini bukan dari upaya kamu, bukan dari daya kamu semata, tapi murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, puji Allah, sanjung Allah, bertahmid kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata Ada sekali kenikmatan tadi. Walaupun itu seteguk air, walaupun seteguk air, kita meminum seteguk air, terasa basah kerongkongan kita dengan air tadi, nikmat min Allah, syukuri itu. Ucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah nikmat pada kita semua dan yang ketiga, gunakan kenikmatan-kenikmatan tadi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Bentuk syukur nikmat yang jujur ini menggunakan nikmat tadi untuk mentaati Allah, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk amal jariah, untuk fisabilillah, untuk ketaatan-ketaatan yang lain kepada Allah Taala bukan digunakan untuk kemungkaran, bukan digunakan untuk foya-foya, bukan digunakan untuk dihambur-hamburkan dalam perkara yang sia-sia, apalagi perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat. Barang siapa yang mampu melaksanakan ini semua, maka dikatakan dia telah menunaikan ubudiyatun nikmah, penghambaan dia akan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada dia. Barang siapa yang tidak mampu, yang kufur nikmat berarti dia tidak melaksanakan ubudiyah tadi. Tiga kaum muslimin rahimakumullah. Secara kenyataannya jarang ada umat Islam yang mampu dengan sempurna melaksanakan tiga sekaligus. Ubudiyatul amr, ibadah dalam perkara perintah. Ubudiyatul masaib, ibadah ketika ditimpa musibah. Ubudiyatul ma'ayib, Ubudiyah ibadah ketika memiliki cacat dan salah. Ubudiyah itu nikmat. Ibadah ketika ada nikmat. Seluruhnya dia kerjakan. Luar biasa. Jarang ada yang mampu dalam perkara semacam ini. Namun kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan itu merupakan kunci kebahagiaan kita, kunci keberuntungan kita, kunci suksesnya hidup kita di dunia ini dan itu merupakan tiket untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala terlepas dari ancaman-ancaman nerakanya maka mau tidak mau tidak ada pilihan lagi kita harus bersama-sama berbondong-bondong bersegera untuk semakin lama semakin menyempurnakan ubudiah tadi dalam kera perintah laksanakan perintah Allah dalam kera larangan tinggalkan larangan Allah ada musibah, sabar, ridha, syukur. Ada aib, ada dosa, ada celah. Istighfar kepada Allah. Ada nikmat, syukur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya pilihan yang lain. Hanya ini yang bisa kita kerjakan. Upaya terus-menerus kesungguh-sungguhan untuk mencapai yang paling puncak yang paling tinggi yang namanya puncak ubudiyah, puncak uh, penghambaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Kesempatan hanya cuma sekali. Hanya dalam kehidupan dunia ini saja. Tidak ada dunia yang kedua. Kesempatan hanya cuma sekali. Waktunya, wallahu alam sampai kapan? Dikarenakan kita nggak tahu kapan kita mati. Al maut yang namanya kematian akan terus mengintai kita dan pasti akan datang menjemput ajal. Maka kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang berbahagia yang betul-betul mendambakan kebahagiaan hidup di untuk dia di dunia dan di akhirat nanti maka semua apa yang dia lakukan di dunia ini dia upayakan untuk selalu berporos tiga perkara tadi Bagaimana dia bisa melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya? Bagaimana dia bisa sabar menghadapi musibah-musibah dari Allah? Istighfar akan dosa yang dia kerjakan dan Bagaimana pula dia bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ini merupakan unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba ketika dikasih nikmat dia bersyukur, ketika diuji dengan cobaan dia sabar, ketika dia berdosa dia bersifat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala selalu senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita hidayahnya kepada kita dan semoga Allah taala memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan fisik dan semoga Allah taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang betul-betul mampu mencari puncak ubudiyah kepadanya sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan dia qiyamah nanti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimisalam.